سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على النور الذي عرج السماء صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم جادت سليما بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به في وسلها أهلا بوسل فيه نلت المغنما من نون تسارعت الأقول لنيلها وهبات فضل أورثنا أنعما يا خاذي العيس الرواسم أجبها سفه الأقيك وخلطرك لك في الخما شوقي إلى دار الخبيب محمد شوق حتى كان في الخشا وتكتم دار خودني أم الإله جميعها مدخلا فيها خير أبد قد السماء والحمد لله رب العالمين العالمين يا حبيبنا علي شايل الله شاي لله يا إمام ابني الإمام شاي لله شاي لله يا حبيبنا شاي لله شاي لله يا إمام ابني الإمام شاي لله شاي لله أشرق البدر على بدر التمام بدر التمام مثل حسنهما رأينا في العراقين وشام قين وشام رب فاجعل مجتمعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله بها يا الله بها يا الله بخوس الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه silver mohon harap dipindahkan karena tuan rumah akan keluar.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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا <coughs> وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي بهاء الدين النكشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أروح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى رو... جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر السكران والحبيب بكر بن عبد الله العدروس والحبيب علي بن أبي بكر السكران ثم إلى رسيد فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرشه الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحزني ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى سيدي الحبيب حسن بن الصالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب على الطاس وأصوله وفروعه ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالده الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه صنها فاطمة بنت محمد مولا خيله وأولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته حبب الشفاء بن طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولدي حسين عرفان ثم إلى روح الحبيب علي بن أبي بكر السقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد السقاف ثم إلى سيدي جدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وزوجته جدتي وجي وجدتي الزهراء بنت أبو بكر بن يحيى وجري طلحة بن يحيى ثم إلى روح خالي حسين وخالي علوي وعم زين وعم عيدوس وعم عاقل بن محمد بعاقل ثم إلى روح العم أحمد بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح بابا لدي كريادي ثم إلى روح خالتي النور وخالتي المزنة وخالتي فاطمة وخالتي خديجة وعمتي فاطمة ثم إلى روح الشريفة سؤاد بنت عبد الله بن سلمة سقاف الشريفة الزهرة فاتية بنت بصري بن سقاف الزقاف ثم إلى روح الحبيب صالح بن أحمد الزقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الزقاف والحبيب الشيخ بن بكر الزقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن الزقاف ثم إلى روح ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين وأولياء هذه البلدة والسليها ثم إلى رمبah من هاد Hasan bin من هاد Umar ثم إلى رمبah Salman Babongan ثم إلى أرواح جميع أولياء تسعة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ببركتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا dengan berkat semua orang yang telah kami sebutkan semoga Allah taala menerima semua amal soleh kita mengampuni dosa-dosa kita menutup segala aib dan keburukan kita dan semoga Allah taala memberikan kepada kita semua kesehatan memberikan kepada kita semua al-afiyah kesehatan yang langgeng, kesehatan ila yaumil qiyamah dan semoga Allah taala menjauhkan diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat kita dan teman-teman serta orang yang berbuat baik kepada kita dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala mewujudkan hajat-hajat kita semua Hajat dunia dan hajat akhirah dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah membukakan kepada kita semua pintu ilmu-ilmu yang bermanfaat ilmunya para awliya wassalihin futuhal arifin wa yufagihna wa iyakum fid ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua rezeki zahiran wa batinan sehingga kita dapat ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat pergi ke tanah suci Mekah untuk haji ataupun umrah dan semoga Allah taala memberikan kepada kita usia yang panjang sepanjang-panjangnya dalam keadaan sehat sesehat-sehatnya, bahagia sebahagia-bahagianya, taat setaat-taatnya dan semoga kalau Allah mengakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah ala hadiniyah dan dengan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 أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار محمد المختار الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة تامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة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 الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت والحمد لله الفاتحة Hadi Kusumo Mas Roni Mas Roni ada di mana Mas Roni Mas Roni jangan pindah dari posnya Mas Roni Mr. Gondrong Mas Roni tidak boleh pindah dari posnya. Mic wirelessnya sudah siap semua. Minta mic kabel di sini. Mari kita bersama-sama membaca uh, Tawassul Ibadullah Rijalullah ya Dengan lagu yang biasa kita baca عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا أقضى بفضل الله عباد رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا عسى نرضى بفضل الله sekali lagi bersama-sama ibadallah أننا لله عسانا ضا بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم سألناكم ولي زلفى رجاء شد عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي بشارتي الحج بعن عن Tes 1 2, volumenya tambah. Cek 1 2. Tes tambah lagi. Tes 1 2. Cek cek dicoba. Kasih reverb dikit. Tes 1 2. Cukup. Triplenya tambah dikit. 1 2. Bismillah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, kursinya saya pakai nanti di kesempatan yang lain. Saya pakai kursi lama-lama kok hati saya enggak enak. Kok kelihatan kayak rojo gitu ya ya banyak orang yang lebih tua nggak enak insya Allah nanti saya mau buat amben saja di sini sekuntah ganti terus ya amben aja di sini kan nggak patek ya lebih tinggi tapi nggak kelihatan seperti sendiri gitu ya cari bentuk yang paling pas sama hati hati saya itu nyocokkan hati karena kalau ngajar duduk di kursi itu yo ya penak tapi hatinya nggak enak ya enak tapi hatinya enggak enak. Lebih baik yang enggak enak tapi artinya enak. Apalagi enak, artinya juga enak. Nah, itulah muntahal amal, cita-cita yang paling ting tinggi. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian uh, Riyadhus Shalihin ya. Kita masih di muqaddimah Riyadhus Shalihin. Kita sekarang akan bahas kalimatnya uh, Imam Nawawi yang mengucapkan alladzi aiqadha min khalqi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar. Coba kita bareng-bareng bahas ini. Imam Nawawi memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyadarkan sebagian dari ciptaan Allah yang Allah pilih. Ciptaan Allah itu ada yang Allah pilih. Kita kalau beli mangga, beli mangga, ada mangga yang kita cium wangi, betul kan? Terus kita incipi rasanya manis lebih dari yang lain. Nah ini yang yang kira-kira kualitasnya bagus, kualitasnya bagus, itu nanti tempatnya pasti lebih bagus, betul? Nanti juga disuguhkan kepada orang-orang yang bagus. Jadi nasibnya yang rodok kurang bagus, biasanya dapatnya juga yang kurang bagus. Biar kita dapatnya yang bagus, maka kita harus jadi orang yang bagus. Ini bukan ganteng, bukan lo ya. Maksudnya orang yang kualitasnya bagus. Nah ada orang-orang yang Allah pilih. Karena ketika Allah menciptakan orang-orang tersebut Allah telah memberinya kelebihan. Manistafahu. Dipilih sama Allah, disaring. Dari seluruh makhluknya disaring. Nah yang disaring sama Allah ini ada banyak tingkatan. Satu yang paling tinggi tingkatan para na, para rasul. Yang kedua tingkatan para na, para nabi. Kemudian yang ketiga tingkatan para soha, sahabat termasuk di situ keluarga nabi. Yang keempat adalah tingkatan para wa, wali dan tingkatan wali itu pun juga disaring lagi dipilih-pilih. Ada wali yang tingkatannya nomor satu yaitu kutub pimpinannya para wali. Nanti ada wali yang tingkatannya di di bawahnya. Ada wali kelas kampung. Jadi satu kampung itu ada satu wali sebab 40 muslim kumpul di situ satu wali wali Allah, nggak luput dari itu. Walaupun kelasnya wali yang tadi ini mungkin kelasnya yang paling juni junior. Semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fazahadahum fi hadhihi dar. Orang-orang yang Allah pilih itu sama Allah dijadikan bisa berzuhud di dunia ini. Yang akan kita bahas. Bisa zuhud di dunia ini. Siapa yang membuat orang-orang tersebut bisa hidup zuhud? Allah. Yang membuat bisa zuhud adalah Allah. Jadi kalau memang tidak diberi taufik sama Allah ya nggak bisa. Tapi memangnya orang-orang pilihan, orang-orang yang luar biasa. Nah, zuhud itu apa? Zuhud itu adalah kosongnya hati dari keinginan duniawi. Sakit boten? Bu, Hati tanpa dunia Rasanya enak atau enggak enak? Hah? Enggak enak? Lah itulah kelirunya manusia Padahal kalau dunia enggak ada hati Kalau hati enggak ada dunianya Itu baru eh enak Sekarang yang membuat kita ini sumpek itu apa Pak? Dunia, betul kan? Yang buat kita ruwet apa? Dunia Lah kenapa dunia buat ruwet, buat sumpek? Karena dunianya ada dalam dalam hati. Jadi kalau dunia ini tidak ada di dalam hati, maka hidup di dunia ini jadinya enak. Kenapa enak? Karena hatinya udah tidak ada dunia lah, lagi. Berarti orang itu hidup dengan hati, hatinya nggak ada dunia, berarti dia tidak hidup di dunia. Bisa dipahami ucapan saya? Contoh ya Pak ya. Kalau jenengan duduk di kamar duduk di kamar tapi sibuk nonton sepak bola Itali lawan Rusia misal saya juga nggak mudeng kok misal sibuk lihat bola terus orang ngomong jenengan ada di kamar atau ada di dunia bola di dunia bola betul kan uripe iki karo bal Hidupnya cuma dengan bo bola. Padahal mungkin jenengan duduk di kamar di depan televisi. Karena hatinya terikat pada bola, maka dikatakan hidup di dunia bola. Bayangkan seseorang yang hidupnya di dunia, tapi hatinya nggak pernah di dunia. Dan dalam hatinya nggak ada dunia. Terus dia hidupnya di mana? Kalau udah dirinya ini di hati nggak ada dunia, berarti hidupnya di akhirat. Hidupnya di akhirat. Lah kalau udah hidupnya di akhirat ya mesti senang. Lah kenapa? Lo yang namanya akhirat itu enak-enak kok. Akhiratnya dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia di dunia jasadnya, rohnya udah terbang ke alam sana. Lah ada sebaliknya orang-orang yang udah mau terbang ke alam sana tapi dia tetap pengennya tinggal di dunia. Coba Mas Roni kurangi dikit. Ternyata setelah saya bengok ke kebanteran ya. Tes satu dua, Tes satu dua. Oke, makasih. Nanti kalau kelihatan ke kebanteran kurangi ya. Nah, bisa dipahami? Enak saya duduk atau saya berdiri? Saya ini suara serba salah. Duduk ya salah, ngadek ya ya salah. Saya pengen jenengan itu puas. Maksudnya puas kalau saya berdiri jenengan enak. Ya, bisa enak, bisa lihat semua semua, bisa nyambung gitu loh. Nanti kalau saya duduk kadang saya diprotes. Ya, Bib tidak bisa keli kelihatan. Memang kalau belajar mengajar nggak kelihatan langsung itu rasanya kurang nyam, kurang nyaman, kurang nyambung ya. Nah, boleh saya baleni dikit? Jenengan tadi mikirkan susu ndak Enggak. Enggak. Nah, berarti di hati jenengan tidak ada susu. Gitu kan? Coba kalau jenengan mikirkan susu terus yang ngedum itu jalan lewat terus. Lewat depan jenengan nggak turun, lewat terus. Kira-kira artinya deg-deg dulu enggak? Deg, waduh lolos lagi. Ya kan? Deg luput. Eh rupanya sampai pengajian berakhir tuh susu nggak kunjung datang, pikirannya ke susu terus. Ustadznya ngomong apa enggak pernah mudeng pahamnya cuman susu urung teko ya kan susunya belum bah roti enggak kebagian ini loh orangnya kelihatannya ada tapi dirinya dibawa oleh pikiran roh roti ini contoh yang sederhana Nah padahal dalam hidup dari mulai pagi sampai malam itu yang masuk ke dalam hati kita roti atau macam-macam macam-macam lah betapa repotnya kita duduk ngedepi suami, duduk ngedepi istri, kok yang dipikir yang di luar suami, di luar is, istri pikirannya ngalor idul ngetan ngulon, bahkan ada pecel enak di depan gak bisa dirasakan sebab mikir utang. Rugi atau gak rugi? Dari sisi duniawi aja itu sudah rugi, apalagi Orang yang Allahu Akbar ngadep Allah. Ngadep Allah. Orang yang nyebut la ilaha illallah sekali nyebut begitu, segala kenikmatan surgawi itu menghampiri dirinya. Seharusnya kita kan bisa ngerasakan, betul enggak? Seperti ngerasakan pecel tadi loh. Pecel ini bisa dirasakan enak, lotis itu bisa dirasakan enak. Asal hati kita ikut makan. Kalau hati kita nggak ikut makan, ya rasanya nggak enak. Lah solat, Allahu Akbar ngadep Allah kok nggak kroso, dikir nyebut Allah kok nggak kroso. Kenapa? Soalnya hatinya tidak ikut merasakan. Kenapa hatinya tidak ikut merasakan? hatinya diajak ke akhirat tambah parkir di dunia. Lah dunia itu apa? Ya kecondongan-kecondongan pada segala sesuatu selain yang diharapkan Allah kita untuk melakukannya dalam upaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham atau belum? Paham. Berarti jenengan punya duit banyak boleh atau enggak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Jagalah hati Jangan kau nodai Betul kan? Boleh punya duit banyak Tapi jangan nodai dengan duit hati kita Boleh duit punya Harus punya Banyak harus Tapi jangan disimpan di dalam hati Letakkan di luar Itu yang namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan nggak punya apa-apa. Kadang orang yang zuhud itu serba punya tapi belas nggak merasa punya. Itu yang zuhud. Kadang orang nggak punya apa-apa tapi rakusnya luar biasa. Bisa dipahami? Jadi bukan zuhud kemudian pakaian pilih yang sobek-sobek. Uzuhud. Oh, ini bukan suud. Mau ngatinya pakaian sobek-sobek kalau ada orang jalan pakai pakaian bagus ngiri. Api iyo. Kapan saya punya seperti itu? namanya bukan zuhud. Tapi orang zuhud itu dikata dikala dia pakai pakaian yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, belas gak mikirkan semua itu. Pakaiannya robek, rek. Mau oh, saya oh iya. Tapi kalau orang yang cinta dunia, rek, aduh. Biasanya siapa itu, Pak? Hah? Banter dikit Pak siapa itu biasanya? Betul Bu Loh, jadi zuhud itu kita bisa meninggalkan nih loh, condongnya hati pada keinginan-keinginan duni duniawi. Paham? Nah, terus kalau punya anak, itu termasuk keinginan duniawi atau bukan? Tergantung. Punya anak buat apa? Lah kalau punya anak niatnya buat berbangga-bangga, lanang lah aku ben ngerti. Nah ini dunia. Tapi kalau punya anak niatnya saya pengen punya anak 10 ben jadi wali semua, biar jadi wali Allah semua. Ini namanya dia akhir akhirat. Bisa dimengerti? Ini karena kadang banyak orang yang salah tuh. Santri-santri baca buku tasawuf, zuhud terhadap dunia. Biasanya kan diambil ceritanya wali-wali yang hidupnya melarat, hidupnya susah, hidupnya miskin, gitu kan? Masya Allah, ini wali-wali yang zuhud. Betul, wali-wali begitu zuhud ini memang betul. Mereka lebih utama, nggak punya apa-apa, sanggup. Lah jangan kemudian gayane tiru-tiru. Dah, saya lebih baik nggak punya apa-apa. Janeki sebetulnya bukan karena dia mau zuhud, kepeksa zuhud. Mudeng tidak maksudnya? Kepelso zuhud, pengangguran, duit enggak punya, utang banyak, bangkrut, ya udah saya tak zuhud. Ini bukan zuhud, males. Itu namanya mak, males itu namanya putus asa. Zuhud itu orangnya artinya nggak ada pikiran sama dunia. Udah gitulah, itu zuhud. Masih ingat dulu saya pernah menerangkan cerita seorang guru besar di sebuah desa tiap hari makannya dari hasil mancing mancing dari kolam yang ada di belakang rumahnya, sungai di belakang rumahnya. Dia mancing dapat ikan asin itu yang separuh disedekahkan, yang separuh dimakan. Dah, cuman begitu saja tiap hari. nggak pikir makan yang lain-lain. Mancing dapat, yo ya dimakan, nggak dapat yo ya wis. Kalau dapat separuh disedekahkan, separuh dima, dimakan. Ini orang luar biasa atau nggak luar biasa nih? Hidupnya cuma ngaji, sholat, dikir, ngajar, ceramah, dakwah. cuma begitu. Gak ada yang lain. Rumahnya gubuk reot. Kira-kira zuhud atau enggak zuhud? Zuhud menurut orang-orang kan zuhud nih penampilannya. Penampilan zuhud. Rupanya ulama ini guru besar ini punya seorang kakak. Kakaknya tinggal di kota besar. Muridnya suatu hari pamit guru, saya mau main ke kota besar A. Tolong doakan biar selamat, biar barokah. Maka gurunya berkata, silahkan berangkat. Tulung sekalian titip salam kepada kakak saya. Ini alamatnya. Kalau kamu ketemu kakak saya, sampaikan salam saya dan mintakan doa serta nasihat dari kakak saya buat saya adiknya ini. Muridnya ini senangnya luar biasa. Wah, bejo saya bisa berangkat ke kota ketemu kakaknya guru saya. Lah kalau guru saya aja udah hebatnya seperti ini, kakaknya kira-kira seperti apa? Singkat cerita berangkat. Subhanallah. Sampai di kota yang dituju, alamat yang dituju, kaget. Kenapa? Karena itu rumah yang didatangi rumah yang paling mewah di kota tersebut. Mosok ini rumahnya kakaknya guru saya. Lah guru saya rumahnya reot pinggir kali. Kok ini rumahnya loji yang luar biasa gedung yang magrong-magrong dan di pusat kota. Sempat nggak percaya maka nanya sama satpam yang ada di situ. Pak satpam, ini betul rumah Tuan Fulan? Betul. Yang punya rumah lagi di mana? Lagi ketemu dengan wali kota. Kemana? Lagi main ke tempatnya Pak Wali Kota lagi ketemu. Lebih gak suka lagi. Oh katanya ulama kok marani pejabat. Is ulama gladra. Ulama gladra. Ini batin nih semurid. Batin seperti seperti itu. Tapi karena ada amanah dari gurunya, maka ia pun berkata, "Saya mau ketemu dengan yang punya rumah. Tunggu saja sebentar lagi akan pulang. Silahkan masuk ke ruang tamu." Nah, jalan menuju ruang tamu itu taman yang besar yang indah banyak pelayan-pelayan yang lagi nyapu, lagi nata taman, jumlahnya luar biasa. Mikir dia, wong kakak apa adiknya nih hidupnya susah, hidupnya sederhana, hidupnya zuhud, ngajar dakwah, kakaknya kok rumahnya besar, tamannya besar, pembantunya banyak, hidupnya main ketemu dengan wali kota. Ini kakak model seperti apa ini? Kok guru saya mau-maunya minta doa dan nasihat dari orang yang seperti ini? murid biasa. Makanya jadi murid itu yang nurut sama guru. Ojo oh, gaya minteri guru. Ya kan? Dah, duduk nunggu. Waktu duduk, Bu. Kursinya nggak seperti kursi majelis Ar-Raudhah. Duduk di sana itu plastik kesuwen panas. Ya kan? Kesuwen panas. Kemudian ya rodok ngecap, ngecap. Ini kursinya, kursi yang kalau duduk tuh Kemudian mau bangun males. Paham ya? Duduknya mak, nyes mau bangun males. Kenapa? Kursinya besar, empuk, senden tuh enak. Ditunggu nggak datang-datang. Lah ketika datang kaget. Yang datang ada seorang badannya besar, gagah, pakai baju yang mewah, mewah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nunggu saya ya. Maafkan saya lama nunggu. Dari mana? Dari desa ini ya namanya santri ya tetap disopan-sopankan walaupun hatinya batin ya, wong nggak ngene ini itu <laughs> Sopan-sopankan. Akhirnya ditanya, "Kamu dari mana?" "Desa ini." "Oh, dari desa itu. Ya ada apa?" "Saya diutus guru saya. Namanya ini. Betul itu adik jenengan." "Oh, betul." "Ada pesan apa dari adik saya?" "Cuman titip salam." Gak mau nyampaikan permohonan doa dan nasihat Cuman titip salam. Oh, salam balik, salam balik. Ada pesan yang lain enggak? Mikir dia, nanti kalau saya pulang ke desa ditanya sama guru saya, enggak saya sampaikan tambah kurang ajar aku karo guruku. Tapi mosok mau saya sampaikan, mau minta nasihat dari orang yang seperti ini, kaya raya, mewah-mewah, mainnya cuman sama pejabat, masa pantas guru saya dinasihati, dinasihati orang seperti seperti ini. Tapi karena amanat gurunya ya mikir dia, akhirnya ngomong, "Ya, adik jenengan selain titip salam minta doa sama minta nasihat. Nah, itu sampaikan sama adik saya itu. Sampai kapan mau cinta dunia? uang mau uripe mikir donya wae. Tak dongake, saya doakan bilang ya, saya doakan biar gak cinta dunia lagi. Ya muridnya mangkel kurang ajar. Sudah mau, mau pedot nih jantungnya gregeten gitu ya. Ini yang cinta dunia siapa? Yang nyari dunia siapa? Wong mancing burung tentu entuk, yen entuk ya dipangan separuh, separuh ya didumke wong. Omah gedhe kriot meh ambruk. Gitu kok dibilang cinta dunia. Udah keperluannya selesai pulang kampungnya. Si guru ini nunggu, gurunya nu, nunggu santrinya datang. Lah santrinya tuh nggak langsung nemoni gurunya dipikir, "Alah, ora penting nasihat Wong guru saya itu hidupnya zuhud kok dinasihati begitu. Enggak penting lah nanti berapa hari tak main ke rumah yai. Nah, setelah berapa hari main, ketemu gurunya ini guru yang saya. Gimana kabar kakak saya? Ketemu apa ndak? Antusias. Ketemu guru. Gimana kabarnya? Ya, salam udah saya sampaikan, salam balik. Terus gimana? Apa nasihatnya? Doanya buat saya? Enggak usah guru, enggak enggak enggak masuk. Enggak level. Gak level, gak masuk ini nasihat. Lu kamu ini gimana? Sampaikan aja. Enggak guru, saya takut kurang ajar. Wah, kualat nanti sama guru saya. Mosok guru dibilang begitu. Enggak, enggak. Iki sing murid sapa sing guru sapa Lu kadang tuh murid tuh begini loh. Apa namanya? Gunakan akalnya sendiri dicandai dewe gitu kan ya. Makanya murid tuh jangan sok nyandai. Otak kita itu belum belum mampu, belum mam, mampu. Akal kita enggak cukup. Makanya jangan suka mengukur, mengukur orang yang lebih tinggi tinggi. Udah jalankan aja perintahnya sampaikan, sampaikan. Hasilnya apa ya jawabannya sampaikan. Gitu aja kok repot. Gampang toh ya. Mestinya kan gampang. Akhirnya gurunya maksa kamu kalau nggak nyampe kenawas. Apa nasihatnya? Oh, Apunten guru. Maaf lo guru ya ini saya nggak bermaksud kurang ajar. Tapi katanya itu kakak jenengan yang rotok, ya rotok aneh guru ngapunten ya guru hidupnya mewah, pembantunya banyak, rumahnya makro makro doyannya main sama pejabat. Mosok nasihati guru, sampai kapan mau cinta sama dunia? Urip kok ngurusin dunia, terus tak dongake gendang hilang dunia toko hati ini, Gurunya nangis. Muridnya kaget iki sing edan sopo Aku sing rawara sama piye kok guru guruku yang ini gini kan? Bingung nih murid. Nangis betul-betul nangis. Oh, ya Allah, aku bertobat ya Allah, ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Nah muridnya kata bingung tuh ya. Kalau jenengan jadi muridnya bingung enggak? Bingung kan? Setelah tangisnya reda, muridnya nanya, "Guru, saya bingung, terus terang bingung tuh. Jangan buat saya bingung terus." Ya, tolong ceritakan sebetulnya apa yang yang terjadi. Guru yang ngomong, "Kakak saya itu kamu lihat rumahnya besar." Iya. Pelayannya banyak. Iya. Tamannya bagus. Iya. Main ke pejabat, main ke sana. Iya. Saya kasih tahu ya Walaupun diri kakak saya itu seperti itu, semua yang ada di luar itu nggak masuk ke dalam hatinya. Jadi walaupun seketika entek kiblas orang kehilangan, Seketika habis nggak ada rasa gelo kehilangan itu tidak tidak ada sama sekali dan tidak ada rasa butuh kepada yang di luar ini nggak butuh sama sekali. Datang ke pejabat yo ya blas nggak butuh. Pasti itu ada urusan untuk maslahat umat. Kemudian dia pelayan banyak itu belas gak ada yang masuk ke dalam hati pakaian mewah gak ada yang masuk ke dalam hati. Lah kakak saya nasihati saya, saya ini gayanya kelihatannya mancing, dapat ikan separuh tak dum, separuh tak makan. Tapi hati saya itu mesti mikir, iki yang nanti aku mancing orang itu aku harap mangan opo. Hati saya itu masih mikir, kalau saya tidak dapat ikan nanti saya mau makan apa? Itu nasihat kakak saya. Kamu tuh masih bergantung sama dunia sampai kapan? Urip kok bendino mikir manganku apa? Itu namanya belum zuhud. Kalau begini berarti yang melarat yang enggak zuhud, yang sugih zaman sekarang juga enggak zuhud. Berarti zuhud tuh makom yang yang tinggi sekali atau tinggi biasa itu? Tinggi sekali kan? Tidak gampang. Makanya jangan gampang-gampang mengatakan ini orangnya zuhud engkau sih. Lah kok ngasih makam pangkat itu kalau seorang apa namanya dia ini profesor loh. padahal lagi ngopo kok disebut profesor. Nanti dulu titel-titel ilmiah itu kan nggak boleh diberikan sembarang oh sembarang orang kan harus diuji dulu. Lah ini kadang titel-titel keagamaan terlampau mudah kita obrol. Ini al-arif billah, al-arif billah kita kondi. Lo ngerti awake dia hurung kok ngerti Allah. Arif bilang yang arif makrifah ngerti Allah nanti dulu. Dia ngerti dirinya saja belum kok mau kenal Allah bagaimana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengerti dirinya dia akan ngerti Allah. Lah dirinya aja dia belum ngerti bagaimana ngerti Allah. Kadang terlampau kita ini ngobrol pangkat. Yang biasa-biasa aja, gak usah berlebih-lebihan. Siapa dia? Hamba Allah. Ya banyak tanda-tanda kesolehan di dirinya Semoga minasolihin. Itu kan rodok member. Ya itu rodok mem member. Jadi ada orang-orang yang dipilih sama Allah untuk zuhud Nah orang yang zuhud ini biasanya Gandengannya sama sifat warok Orang yang zuhud itu gandengannya sama sifat warok Orangnya namanya waria Sifatnya namanya warok Warok itu apa? bisa meninggalkan yang halal. Lu. Untuk angel enggak ini? Meninggalkan yang halal. Karena takut terjerumus pada yang makruh, itu yang paling tinggi. Yang rodok rodok rendah, warok tingkatan yang paling dasar meninggalkan yang halal karena takut terjerumus dalam yang haram. Sekarang nyari orang warok gampang atau susah nih? Meninggalkan yang halal karena takut terjerumus pada yang haram. Contoh, tahun 89, tahun 93, tahun 94, bisnis wartel itu kira-kira laris atau enggak laris? Laris yang banyak ke wartel telepon umum lokal itu anak muda atau orang tua? Anak muda, ya. Anak muda kalau ke wartel itu kira-kira telepon penting atau telepon-telepon yang begitu. Nah, yang begitu itu yang bagaimana? Ya begitu ya. ya teleponnya sebegitulah, yang jangan pacaran, ya kan? Nah, sebetulnya buka wartel halal atau haram? Halal toh? Halal. Dan kita kan tidak perlu tanya toh, kowe pun telepon yang jangan apa pora? Ndak kan? Ndak. Ini punya duit bisnis wartel menjamur, menguntungkan, dia bisa buka bisnis bisnis wartel ini dia bisa buka. Tapi kemudian dia mikir, iya nanti kalau ada orang masuk wartel saya terus telepon sama istrinya orang terus janjian, terus keluar bareng, terus terus terus. Kalau ada anak muda, telepon anak mudi, kemudian telepon telponan, dari telepon terus akhirnya ketemu Man, setelah ketemuan akhirnya begitu, setelah begitu akhirnya begitu itu, Nah, begitu-begitunya gara-gara telepon di wartel saya. Akhirnya dia tinggalkan yang ngono wis ora usah buka wartel. Halal yo halal, tapi engko nggarai dadi haram sing medeni ditinggalkan. Ini namanya waro. Orangnya wari sakit jenengan butuh duit, peluang, peluang usaha besar, kemudian ditinggalkan cuman gara-gara yen engko ojo-ojo terus ngono piye bisa ndak apa kok diam semua kenapa nih Hah? ini diamnya diam mudeng atau diam nggak paham bingung ini bingung karena mengenang dulu buka wartel atau gimana ini coba nih mikirnya itu orang warok tuh seperti itu ya warok tuh seperti seperti itu nah pernah dikisahkan ada orang soleh yang waroknya luar biasa, waroknya luar biasa. Saya punya paman di Kediri, itu sampai hari ini tidak mau masuk warung kecuali warung yang jelas yang punya muslim. Kalau yang punya itu bukan muslim Tidak mau Lebih baik kelaparan daripada saya masuk warungnya yang bukan mus muslim Lu masuk warungnya non muslim kan gak apa-apa atau Boleh-boleh saja kan Tapi karena waroknya Dia mengatakan apa Saya nggak nyalahkan yang punya warung karena mungkin di agamanya kan tidak diajarkan masalah najis, ya kan? Mungkin dia di agamanya tidak diharamkan untuk makan yang ini, yang itu, ya. Lah nanti kalau kemudian ternyata lah wajan yang digunakan itu buat bekas dibuat goreng yang begitu-begitu. Terus buat saya pesan misalnya tongseng, tapi wajannya wajan buat begitu. Paham enggak? Paham loh. Akhirnya tongsengnya kecampuran bekas Begitu. Sehingga tongsengnya najis masuk ke dalam perut perut saya. Lah ini perutnya campur zat yang begitu. Lah terus ngersi ini piye? Mudeng enggak? Ini kok jadi diem semua kenapa, Bu? Ilu orang warok tuh seperti seperti itu. Manusia-manusia begini sekarang langka atau enggak langka? Langka kan kalau kita spokonem wes halal halalup kita belum sampai tingkat warok itu belum. Kita ini sudahlah sementing yang haram tidak, gitu kan? Eh, yang yang yang cetro halal sama rodok-rodok dilakoni. Subhat-subhat dilakoni. Biasanya kalau subhat ya biasanya ya keblasok-keblasok dilosor haram tuh ya sering. Karena subhat gak sadar ngelek yang haram itu se sering. Nah ini ada satu orang yang waroknya luar biasa Didatangi seorang yang soleh Wahai guru tolong ajari saya biar bisa jadi orang yang warok Terus gurunya ngomong, maaf kamu salah alamat. Kalau mau belajar warok, tuh orangnya tinggal di desa sana. Kamu datang kepada orang itu, belajarlah kepadanya. Berangkat ke sana, ke desa itu. Ketemu dengan orang yang dimaksud. Senangnya luar biasa ketemu gurunya. Guru, tolong ajari saya sifat warok. Gurunya nanya, siapa yang bilangi, bilangi kamu? Kalau saya ini orangnya warik, punya sifat warok, siapa yang bilang kamu? Itu ulama yang di sana keliru dia. lekok kok keliru? Tadi pagi saya masih warok, tapi siang ini udah enggak lagi. Loh kenapa kok enggak lagi guru? Wah, ini udah jalan jauh-jauh cari guru kan ya. Saya udah ini batal nih derajat warok, saya udah batal, turun pangkat saya. Lu guru terus apa sebabnya? Saya ini kan ngingu sapi, wihara sapi saya ini. Angon-angon sapi, masuk sapi diingu. Ya, saya angon sapi, melihara sapi, eh dari kecil sampai besar. Nah, tadi pagi Sapi saya itu habis apa namanya dibersihin, dimandiin kan masih basah. Saya tinggal sebentar main ke rumah tonggo saya. Main ke halaman tonggo saya. Nah waktu pulang tuh kakinya basah, kaki sapi ini kan basah. Nah itu kan bawa tanah-tanahnya tonggo saya masuk ke tanah saya. Lah saya itu kan nggak bisa bedakan mana yang tanah tonggo saya, mana tanah saya. Jadi ini saya mau balikkan tanah tonggo saya caranya bagaimana ini? Nanti tanggung jawabnya sama Allah kata santrinya, ngene ki ngomong kudu warok. Nah, kalau gini dia bilang sudah nggak lulus warok, terus yang warok seperti apa? Bisa dipahami? Makanya orang-orang yang tadi manis tofa, kalau kita baca orang yang dipilih Allah, jangan samakan dengan diri kita-kita ini. Alhamdulillah kita dipilih Allah untuk apa? Mencintai orang-orang yang dipilih Allah. Ada orang itu yang yang tidak bisa mencintai orang seperti itu nggak bisa. Allah terlampau berlebih-lebihan. Akhirnya ceritanya wali begitu, as, itu terlalu overacting. Terlampau berlebih, biasa-biasa wae. Orang saja, tidak ngunu-ngunu, Masya Allah. Bukannya senang, bukannya bangga ada manusia yang beri Allah kelebihan seperti itu tambah. Kemudian itu terlampau berlebih-lebihan itu udah itu sudah itu bukan syariatnya Nabi itu tuh ngada-ngada dan seterusnya dan seterusnya. naudzubillah min min Nah kalau kita dikasih hati bisa mencintai orang-orang pilihan tersebut berarti kita juga orang pilihan. Cuman pilihannya kelas mencintai orang pilihan. Alhamdulillah. Hadis Rasul bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab." Bejonya kita di situ yang sibuk tahajud wali-wali tadi, yang sibuk warok wali-wali tadi, yang sibuk zuhud wali-wali tadi. Lawang kita tuh modal tresno. Modal cuman cinta cinta. Tapi cinta tuh nggak cuma nyatanya banyak orang yang tidak bisa cinta wa wali. Lah kok kita cinta? Gara-gara cinta Rasul bersabda, orang yang mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kok enak men? Ini yang waro masuk surga. Lah kita ini cinta yang waro, maka langsung kegeret, shoot masuk ke surga. Ditanya, ini dari mana? Kamu bisa masuk surga yang di sini? Amalmu tidak ada loh nih. Ini nggak ada amalan tahajud, amalan qiyamul lail, ini nggak ada semua. Kamu kok bisa masuk? Kelompoknya wali ini dari mana? malaikat tolong diperiksa ada catatan minal mahbubin. Aku termasuk orang yang dicintai dan mencintainya. Kan katut lewat situ tuh malaikat nih tiketnya. <laughs> Oh iya, iya iya. Ini dapat tiket gara-gara mencintai Tay. Makanya kita syukuri alhamdulillah ya Allah, saya satu keluarga kok bisa mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, tidak semua orang bisa mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah, apalagi mencintai manusia yang paling terpilih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai zaman sekarang aja umat Islam itu yang bisa betul-betul mencintai Nabi itu ya hanya orang-orang pilihan kok. Ya nggak pilihan tuh ya, mencintai Nabi ya cintanya ya etok-etokan. Gak enggak seperti yang yang pilihan. Kalau yang pilihan tuh cintanya luar luar biasa, jalan yang dibayangkan Kanjeng Nabi, yang diiling-iling Kanjeng Nabi. Coba kalau kalau orang yang tadi etok-etokan, dengar orang yang jalan yang dibayangkan Kanjeng Nabi, duduk yang dibayangkan Kanjeng Nabi, mesti omongannya jangan terlampau mengultuskan Nabi. Ingat tuh ingat Allah, jangan ingat Nabi lah. Aneh atau? Aneh enggak ini? Aneh. Nah ini alhamdulillah kita enggak, kita dijadikan orang yang bisa mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manistafahu fazahadahum fi hadhihi dar wa bi muraqabatihi wa idamatil iftikar. Orang yang zuhud tadi yang dipilih Allah tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik bisa merasakan kehadirannya Allah dan bisa merasakan Allah menilai dirinya. Coba saya mau nanya. Saya mau cerita dulu boleh? Ini hari Jumat. Sepekan yang lalu hari Sabtunya saya kan berangkat ke Hong Kong tuh. Nah, dakwah di sana. Saya tuh tertarik dengan dengan kehidupan duniawinya Hong Kong. Tapi bukan bukan maksiatnya bukan ya. Keretanya bagus, ya. Bisnya bagus, jalanannya bagus. Cari orang buang sampah Di jalan kok nggak ada Cari orang meludah Di jalan kok nggak ada Cari orang yang kira-kira eh, Lampu merah nerobos nggak ada, bukan mobil loh nih Jalan kaki aja lampu merah nerobos tuh nggak ada Saya kan sempat bingung Awalnya bingung kok bisa begini ya tertibnya Ternyata ada dua sebab. Yang pertama, sekolah dari mulai TK itu sudah diajarkan lampu merah berhenti, terus dicontohkan. Kalau jalan sama anaknya, lampu merah, eh merah, mandek. Betul-betul mandek. Buang sampah tuh di tempatnya. Dari kecil dibuat kalau memang buang sampah nggak di tempatnya itu isin, aku menungso ketek aku Ini hewan saya bukan manusia. Adab tuh diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi rasa malunya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang tersebut ternyata di setiap sudut itu ada kamera CCTV. Jadi kalau ada yang buang sampah, ting, nggak di tempatnya kamera. Kemudian langsung polisi itu di datanya sana keluar nih. KTP-nya ini, warga ini, alamatnya ini, nomor rekening ini, dendam buang sampah sekian, langsung saldonya berkurang. Shoot. Ajib atau enggak ajib? Ini niru sistemnya siapa ini? Sistemnya Allah yang dipakai. Allah menyiapkan dua kamera CCTV di kanan dan di kiri. Di kanan dan di kiri mengawasi kita terus. Begitu ada yang baik, poin plus plus bonus Ini warga teladan nih, bonus. Begitu ada yang jelek, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa dan semua direkam, direkod. Nanti di akhirat kafa binafsikal yaum cukup di hari ini dirimu yang menghitung perbuatanmu sendiri. Nih bukumu, baca sendiri. Tontonan dewe film ada semua datanya. Ini CCTV-nya Allah. Nah, di Hongkong sana ternyata di bis bis itu nggak ada yang pakai kernet supir tok. Ya, dan tidak ada misalnya naik bis kemudian ya Klaten, Klaten, Klaten. Udah sampai Klaten, jalan terus Delanggung, Delanggung, Delanggung nggak ada. Kenapa begitu? Semua cuman kotak TV udah ada tulisannya. Misal ya, Klaten. Sebentar lagi di depannya mau mana kalau dari Solo gitu kan ya. Setelah Klaten ada Pram, Prambanan. Nanti ada urutannya misal Klaten 6, 7 Prambanan. Ini udah di nomor 6, sebentar lagi sampai Prambanan. Jadi orang nggak ada yang nanya, tinggal lihat tulisan. Oh, sedap. Berarti saya harus berhenti di di depan. Kemudian kamera CCTV di bus itu turah-turah, nggak tahu jumlahnya banyak sekali. Satu bus itu kamera kok. Jadi jenengan narok tas tuh nggak usah takut hilang. Kenapa? Malingnya mesti kecekel. Tadi saya ngarep maling yo mikir, kalau saya mencuri tas, tasnya itu isinya belum seberapa, tapi hukumannya itu lebih mahal daripada tasnya. Makanya nggak berani mencu mencuri, takut sama hukum yang berlaku. Nah orang-orang yang pilihan Allah itu bisa menyadari setiap detik dilihat oleh Allah. Nah pertanyaan, kita udah bisa begitu belum? Belum. Udah nyadar diri? Belum loh? Belum. Makanya Allah kasih level yang paling rendah. Gak usah murokobah merasa dilihat Allah. Yangel Ini makomnya orang-orang yang zahid, warik, orang-orang yang soleh luar biasa. Allah ngasih kita yang paling rendah, paling gampang. Dikasih tahu, ini malaikat di kanan rokib, ini malaikat atid. Nyatet, nonton semuanya, ngerekam pertanyaan. Selama ini kita merasa diikuti malaikat enggak? Belas. Langgenai awal edeki menungso pokewan. kewan? Maaf ya saya ngomong begini ya. Oh, kita ya kita iman enggak sama malaikat? Enggak iman kan kufur. Ini iman kan malaikat ada rokib ada atid. Yang rokib mencatat kebaikan, yang atid mencatat kebu keburukan. Di kanan ada malaikat, di kiri ada malaikat. Lambok mbok rodok gaya-gaya sidik misalnya maksiat, malaikat ngapunten ya malaikat tulung aja tulis. Kan minimal kan begitu kan kroso kalau di Dilihat, misalnya maksiat kerosot. Duh, aku ditonton malaikat, ya Allah malaikat. Tolong ya jembok tulis ya, tolong ya nyuwun pangapura Gusti Allah, minta Allah, ya Allah jangan saya tulis ya. Coba lagi tanda, belas gak kroso, toat yang gak kroso, maksiat yang gak kroso. Lah terus yang diroso apa? Ora ono. enggak ada yang dirasa. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritanya apa? Pesawatnya ketemu orang Malaysia, kan? Tambah yang dipikir pesawat Malaysia yang hilang udah ketemu atau be? belum. Cuman begitu. Allah Akbar gak ada rasanya. Kenapa? Tidak ada sholat tuh ngadep siapa tuh nggak kerosok gitu loh. Sholatnya dilihat siapa kita nggak kerosok. Minimal paling dasar ada malaikat kanan kiri. Makanya kalau salam itu nggak mungkin salam sekali. Assalamualaikum bubar. Enggak. Walaupun assalamualaikum udah selesai, tapi kan disuruh assalamualaikum warahmatullah. Malaikat salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Gak ada kan Assalamualaikum warahmatullahi Kan meledaknya kan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Mewakili malaikat kanan, jamaah di kanan dan jamaah di belakang serta jawab i, imam. Kan begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi Ini kan nyalami malah malaikat. Lah malaikat disuruh nyalami setiap sholat. Maksudnya ben malaikatnya apian sama kita. Baik menawa ada salah-salah malaikatnya mau hapus. Lu malaikat tuh kasih izin menghapus sama Allah lo. Malaikat kiri nih. Dikasih izin menghapus sama sama Allah. Buat orang yang ketika dia berbuat maksiat kemudian serta merta sadar minta ampun ya Allah tolong ampuni, malaikatnya dikasih wewenang sama Allah. Kalau dia segera minta ampun, hapusen kabeh, dibusek. Bisa dipahami? Dah, ini setengah sepuluh Saya ngomong sudah satu jam. Jenengan kalau nggak kroso nggak apa-apa, saya kroso di sini. Udah jangan ngomong nggak kroso, saya kro, kroso. Ya, untuk materinya cukup. Ini tadi kan rodo abot ya. Cukup. Sekarang episode kedua bagian yang lain. Ya, yang itu sudah cukup. cukup. Kita ngajinya cukup sampai di sini. Insyaallah man manfaat. Sekarang saya mau melanjutkan uh, sesuatu yang harus saya sampaikan ke jenengan semua. Tolong Mas Seto, Mas Roni dipersiapkan yang yang tadi sudah saya rencanakan. Saya mau tunjukkan cita-cita Majlis Ar-Raudhah satu tahun ini. Ya, satu tahun tahun ini. Kemarin buat yang belum datang, alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari Kamis yang lalu saya udah kasih eh, DP sebesar 200 juta untuk tanah di samping Masjid Ar-Raudhah dengan luas kurang lebih 1211 meter per segi. Udah dengar itu? Nah, yang sudah dengar dengar yang belum berarti sekarang Dengar. Ya. Alhamdulillah tanahnya harganya kurang lebih 2M 650 juta. 2M 650 juta. Kalau dibayar 200 berarti kurangnya berapa? 2M <laughs> 450 juta. Oh cuman kurang 2450 saja kok. Ya kan? Kurangnya cuman 2450 jutanya nggak usah dibahas. Ya, kurang 2450. Nah, yang yang 1000 yang 1650 boleh diutang satu tahun, tapi yang 800 ini harus rampung dalam waktu 2 bulan. Gitu kan? Nah, hari Kamis yang lalu itu sudah saya kasih 200, berarti kurang 800. Kurang 800. Alhamdulillah sampai malam ini saya sudah dapat tambahan kurang lebih hampir 300. Berarti kurangnya cuma 500. Ting. Gitu semangatnya gitu. Jangan ya gede. Bilang aja ke kecil. Kan waktunya masih eh, tujuh 7 ming 7 minggu. Alhamdulillah satu minggu bisa terkumpul 300 juta. Dari mana? Macam-macam utang iya, jual mobil juga dapat sumbangan dari teman-teman alhamdulillah itu transfer yang masuk ada yang ngasih 25 juta ada yang ngasih 10 juta ada matikan dulu matikan dulu matikan dulu jangan jangan ditunjukkan dulu iya lihat saya dulu jangan lihat sana itu merusak pandangan kita nanti ya jangan ditunjukkan gambarnya bisa tahu di, di setting dulu boleh yang bagus nanti tunjukkan gambar filenya nanti silakan di setting tidak apa Sampai di mana tadi? Ada yang nyumbang 25 juta, ada yang nyumbang 10 juta. Nah, waktu saya ke Hong Kong nih saya mau terima kasih sama teman-teman di Hong Kong. Waktu saya ke Hong Kong itu saya lelang. Selendang saya saya lelang, Rida saya lelang, kemudian tasbih saya saya lelang. Ya saya bilang ini belinya sekian, siapa yang mau beli ya. Kan rebutan yang mau beli itu. Alhamdulillah selendangku laku ternyata ya. Welek-elek ngene iki selendangnya laku, larang gitu. <laughs> Saya bilang ini uang nanti untuk bangun majelis Roboh nih. Alhamdulillah dari hasil lelang itu dapat uang 10 juta kurang lebih. Nah rupanya teman-teman tuh yang TKW-TKW yang hadir Ada yang dari Purwokerto, dari Purworejo Ada yang dari Blitar, ada yang dari Wonosobo Ada yang dari Ponorogo Ada yang dari Malang Banyak macam-macam tuh TKW Yang hadir waktu itu sekitar hampir hampir 700-800 orang ya Gedungnya Itu ngumpulkan mereka itu ngumpulkan Ada yang ngumpulkan ngasih satu dolar Hongkong, ada yang ngumpulkan ngasih eh, apa namanya setengah dolar Hongkong, ada yang ngasih 500 dolar Hongkong, terkumpul tuh sampai sekitar 4 eh, 40 ribu dolar Hongkong. Kalau saya total dengan semuanya tadi dapat uang 60 juta kurang dikit. Itu dari Hongkong. Makanya ini teman-teman yang di Hong Kong yang lihat atau mendengar Jazakumullah khairul jaza Mewakili teman-teman semua ya Kita ucapkan makasih untuk beliau-beliau ya Makasih gitu Jaza, oh, Jazakumullah khairul jaza Yang di sana yang capek-capek Jenengan nanti yang menek mati, Kan ganjarannya harusnya jenengan nggak usah dapat yang dapat yang di sana aja. Gitu kan ya? Terus semangatnya gitu, tapi masuk Allah begitu kan ya ndak kan semua dah dapat. Ya. Itu dari Hong Kong. Kemudian ada yang yang saya senang itu apa? Orang nggak punya duit mau transfer sepuluh ribu benar masuk rekening saya tuh sepuluh ribu senang saya ini masya Allah ini orang berarti kan duitnya punyanya itu dikasihkan berarti dia ingin menyumbangnya ngumpulin yang 10 juta yang ngasih 10 juta tuh mungkin uangnya ratusan juta ngasihnya cuma 10 juta mungkin tapi ada teman saya itu masya Allah duit dit mong 10 juta meh kawin kok ya dikek aku lah aku ya gumun tabungan untuk menikah itu kok ya dikasihkan raudhah itu ya saya heran. Ada orangnya ya hadir di sini, cuman tidak saya bocorkan. Kalau saya bocorkan jenengan para parani mesti. Eh, rahasia. Nah, seperti itu. Ada yang ngasih eh, apa namanya? empat puluh ribu rupiah Senang saya. Karena semua itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah berkat itu kan kumpul ternyata kayak gabung bisa sampai 300 juta. Berarti kan tinggal dikit. Nah, walaupun ini masih kurang dan belum apa namanya? selesai. Saya yakin insya Allah seminggu lagi beres. Ya, seminggu atau sehari. Malam ini beres ya. Ya, semoga malam ini beres semuanya, termasuk yang tadi itu yang sisa-sisanya beres ya. Ya mintanya sama Allah gitu kan SK-nya turunkan selesai. Masalah nanti cairnya kapan kan Allah yang urus kan begitu ya. Ini kita kan urusan sama lah, langit bukan sama manu, manusia sama Allah. Uh, saya udah minta salah satu santri saya yang kuliah di UNS Mas Eto untuk menggambar kira-kira nanti itu tanah itu akan kita jadikan seperti apa. Nah, yang layak tolong Mas Roni yang di rumah biar lihat, tolong di syuting juga ya kameranya. Mas Roni arahkan ke sana, ju copot, pindah sini, taruh sana. Gampang nyopot-nyopot atau junjung, mana yang lebih gampang? Nah, gampang junjung ya yes, junjungan. Ojo terus bingung. Nah, coba Mas Eto itu diturunkan dikit biar nggak keganggu sama kaca itu. Kita ada kaca tiga di atas kan di tembok. Ya, itu kaca itu mengganggu pandangan. Bisa teman-teman dikasih space dulu. Geser ke kiri aja, yang kiri, ke kiri situ. Kiri turun dikit. Santai Mas Eto, santai diatur ndak apa. Eh, mas tolong apa namanya digeser posisinya. Mas yang pakai Kopiah hitam bisa geser dikit. Ya, biar bisa mundur itu. Mas Eto boleh ngomong permisi sama temannya enggak apa Mas Eto, jangan sungkan. Ya. Diatur yang pas dulu. Loh, itu masih meleot. Kurang apa Mas Eto tuh? Kurang mundur. Ya. Mas Is tolong dibantu Mas Is ben ngerti karepku. Kuwi ngedredeg soalnya burung rapi. Itu grogi itu. Ini tim IT saya ini kepala tim IT rodok grogi malam hari ini. Ya, diundurkan lagi aja Mas Eto biar bisa besar maksimal. Nggih ngapunten nggih Pak Nah, Turunkan dikit Mas Is biar tidak kena kaca itu loh. Ya jadi uh, ini ibu-ibu yang di atas bisa lihat dari apa namanya monitor itu. Mas Roni, bagian yang megang kamera di atas kasih tahu kamera utama yang ditampilkan. Sudah muncul? Sudah Bu? Mas Roni, view dari dari tengah. Kalau dari situ miring nanti tampilannya. Ya sudah gitu tidak apa. Cukup. Cukup Mas itu. Ya, tolong uh, Mas yang ada di depan geser dikit biar tidak kena bayangannya itu. Ini kita nonton bareng cita-cita kita. Kepalanya Mas itu nutupi tadi. Udah ya, satu-satu ya. Nah, itu uh, ada tangan yang nutupi, udah. Nah, satu-satu, sebentar, biar di situ dulu Mas Eto. Nanti rencananya insya Allah kita akan jadikan seperti ini. Sudah lihat gambarnya semua? Ya, jangan digeser dulu Seto ya. Gesernya ikut ikut saya aja, sebentar. Uh, ini nanti jenengan masuk lewat gang itu, ya. Samping ini kan ada gang. Masuk lewat gang, kemudian setelah masuk di dalam akan ketemu insya Allah bangunan seperti ini. Nah ini nantilah tempat kita ngaji tiap Jumat malam satu di dalam sana ya, Kalau meludak baru sampai luar sini Kita akan buat bangunan insya Allah dua lan, lantai Saya nanya bangunan itu kira-kira seger atau enggak seger itu? Seger nah, Seger banget ya Nah tinggal saya nanti nunggu siapa yang mau nyumbang palem itu yang gede-gede segitu tuh Jadi kalau di desanya ada palem mau disumbangkan saya boleh Ya Korma juga boleh Ya daripada kita beli kan kalau ada palem di desa yang bisa dibedol-bedol saja Bu. Seorangnya dibedol sekalian. Ya nanti mau kita kasih palem-palem begitu, paving ada rumputnya sehingga jenengan bisa merasakan nuansa Medinahnya dapat, Timur Tengahnya juga dapat, biar seger, adem, biar betul-betul hati ini tan tentrem. Nah, geser Mas Seto. Nah, ini tampak samping. Nanti di samping yang sebelah kiri itu nanti ada pohon-pohon, tapi sampingnya pohon tembok karena sebelah sana kan tanahnya orang lain ya, tembok. Tapi di samping depan itu ada tulisan ar itu. Ada tulisan ar pointernya Mas Eto pakai mouse. Nah, tulisan ar itu kesini adalah bangunan kita yang sekarang. Nanti akan kita sambungkan, ya, akan disam disambung. Nyambungnya gimana nanti urusannya tenaga ahlinya yang ngatur. Geser kabar berikutnya. Nah, ini tampak dari dari atas. Nanti kita buat atas itu mungkin atapnya datar begitu, cor tipis gitu ya. Nah, sehingga e, pusat majelisnya ada di sebelah barat. Ada barat itu yang ada apa namanya? Sini yang ditunjuk pointer itu. Yang ada pohon-pohon banyak pendek-pendek itu, palem, nah itu pusat majelisnya di situ. Barat, nanti jenengan ngadepnya ke barat semua, saya yang ngajar ngadepnya ke timur. Bisa dipahami? Nah, ke barat. Nah, nanti rencananya lantai atas itu untuk putri, lantai bawah untuk putra. Rencananya begitu. Kalau pas musim hujan. Nah, kalau tidak musim hujan kita lihat pengunjungnya bisa jadi nanti yang pas uh, letter U-nya begini ya di sebelah utara sama selatan untuk ibu-ibu, tapi tengah yang kosong itu sama depan nanti untuk bapak-bapak baru naik. Karena saya lihat itu jumlah ibu-ibu itu lebih banyak biasanya dari bapak-bapak. Kita lihat situasionalnya seperti apa. Geser lagi gambarnya Mas Eto. Ya, ini tadi dari depan. Yang tanah kosong di depan sendiri pointer Mas Eto. Depan sendiri tidak tadi, yang tadi. Yang gambar tadi itu, gambar tadi itu, gambar tadi. Geser. Geser lagi, geser lagi. Up up up. 12. Ya, tanah kosongnya, tanah kosong di depannya. Bukan, bukan. Jangan dipindah, jangan dipindah. Hop, jangan dipindah. Turun ke bawah sedikit, nanti punya poin termos. Nah, itu tanah kosong yang ditunjuk tanda panah putih itu rumah tetangga saya. Ya, rumah tetangga. Nanti di sampingnya yang eh, jalannya itu saya tunjukkan naik, naik, naik. Ya, ini dari dari gang dari gang dulu, dari gang yang paving akan kelihatan. Nah, itu ke kanan itu buat nyantai-nyantai. Nanti misalnya mau apa namanya jenengan mau lutisan, rujaan di situ gitu loh ya. Saya misalnya nunggu ini kok Habibnya ndak keluar-keluar atau habis selesai pengajian kok mau lutisan dulu ya. Sepas padang bulan monggo kerso karena nanti nanti kita akan tertutup semua pakai pagar sehingga itu jadi wilayah pribadi kan sehingga tidak ganggu orang orang lain. Ini semua bukan milik saya tapi milik seluruh umatnya Rasulullah ila yaumil kiamah. Nah, niatnya begitu ya. Ila yaumil kiamah. Terus tunjukkan Zed yang apa namanya? dari atas itu, betul tadi. Nah, ini dari atas tapi dari depan kelihatannya seperti seperti ini. Ini cita-cita saya, pengen saya akhir tahun 2014 sudah kelihatan 80%. persen. Enggak masuk akal toh? Enggak. Orang tuh kalau punya cita-cita yang enggak masuk akal. Kalau yang masuk akal tuh biasa-biasa saja. Jadi lawang ini masih eh, mesti kurang 500 juta kok udah mikir bangun untuk DP-nya kan ya. Loh memang kita mikir begini biar biar apa namanya seluruh malaikat mendoakan, orang yang soleh doakan. Di samping itu juga biar yang punya kelebihan harta itu tergerak hatinya gitu kan. Artinya kita sungguh-sungguh, kita bukan main bukan main-main. Ini untuk kepentingan orang banyak. Eh, Mas Roni coba bisa disuting ke yang hadir, yang di luar tuh, sampai di luar. Mas Roni. Sotengnya yang hadir. Buat yang di rumah biar ngerti. Masjid kita ini yang datang orang sampai di jalan. Makanya kenapa kita beli tanah di samping agar pengajian ini tidak selalu mengganggu aktivitas masyarakat umum. Ya, saya tidak pengen aktivitas masyarakat itu terganggu walaupun itu cuma sepekan se sekali. Tapi karena jenengan juga masyarakat warga negara Indonesia kan juga berhak pakai fasilitas ya jalan umum. Makanya seminggu sekali nggak jadi masalah. Tapi kalau bisa ada tempat yang lebih luas, lebih bagus dan semuanya tidak terganggu, lebih bagus itu akan lebih ba baik.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 Ya, sebetulnya tujuan saya, saya pengen mendidik teman-teman saya, siapapun yang mimpin majelis ini, majelis harus tetap ja, jalan. Dan alhamdulillah udah saya coba hampir setahun gitu kan, saya pimpin enggak, saya pimpin, saya pimpin enggak, saya pimpin. Ternyata kan ya jalan dan bisa dirasakan nikmatnya oleh semua yang yang hadir gitu kan. Nah, cuman sekarang sudah saatnya saya duduk lagi untuk mulai mimpin dari A, awal. Insya Allah mulai Jumat depan itu akan saya tambah seperti yang dulu rotibul hadad. Jadi insya Allah jam setengah delapan itu sudah saya mulai membaca uh, rotibul hadad. Kemudian diawali yasin dulu ya yasin, kemudian rotibul hadad. Setelah itu solawat, Insya Allah nanti jam 8 seperempat Sudah mulai kajian Riyadus Solehin Sehingga nanti jam 10 tepat selesai Itu puas, ada tanya jawabnya Jadi materinya Pak Padet, nggak krosok Tahu-tahu udah ha? habis, tahu-tahu sudah habis Karena waktunya kan pendek Kalau sekarang ini Alhamdulillah kan saya sampai ngomong satu jam Masih bisa ngasih penjelasan macam-macam Masih ada 15 menit uh, Mas Roni tolong mic yang wireless di mana? Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Tolong dijawab bareng-bareng ya. Jawab bareng-bareng. Jenengan pengen menempati tempat yang saya gambar tadi tidak? Pengen. Pengennya cepat atau lama? Cepat atau cepat sekali? Ya Allah, ini yang ngomong bukan saya saja ya Allah. Ini hamba-hambamu pada ngomong pengen cepat tempatnya jadi buat ngaji haji. Ya. Nah, jadi semoga uh, para wali yang yang yang hadir atau mendengarkan doa ini seruan jenengan semua meng menggerakkan hati hamba-hamba Allah untuk segera mendukung dari sisi ruhaniah sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Setuju? Dah. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada 15 menit. Kita kan udah janji tiap Jumat ada tanya jawab kecuali kalau waktu Maulid ya. Nah, ada yang mau nanya enggak nih? Nah, tempat parkir. Kita parkir untuk motor akan tetap pinjam gedung yang sudah biasa kita pakai motor. Kemudian kalau mobil memang masih tetap harus parkirnya itu di apa namanya jalan selama tidak ganggu orang ya, seperti itu. rumah sakit Islam Kustati saja punya tempat parkir besar, parkirnya masih di jalan Raya. Mall aja punya parkir gede segitu, eh, Solo Grand Mall juga parkirnya masih di jalan jalan raya. Memang itu suatu hal yang wajar. Tapi saya udah pasang niat, tidak omongkan jenengan dulu. Saya udah pasang niat, semoga dekat sini ada satu tanah lagi yang dijual khusus buat parkir. Ya, itu beres terus tunggu semoga ada satu tanah lagi yang dijual gitu ya yang besar cuman mau kita beli khusus buat par parkir. Bayar atau gratis? Nanti parkirnya gratis. Kalau tempat saya sendiri gratis kan begitu ya. Pengennya seperti seperti itu. Lebih kalau pas nggak dibuat parkir buat apa? Akan saya buat lapangan futsal. Oh, cocok. Oh bisa kita kita jadikan macam-macam kan ya? Macam-macam. Itu usulan teman-teman sih bukan saya biar ada tempat parkir khusus. Nah, kalau sekarang kita jadikan tempat parkir sayang karena kita masih butuh butuh space untuk jamaah yang yang hadir. Karena harapan saya insya Allah uh, dua atau tiga bulan lagi yang hadir majelis ini udah naik dua atau tiga kali lipat. Ya, harapan saya gitu, dua atau tiga kali lipat. Biar manfaatnya itu semakin terasa di mana-mana. Karena saya pengen majelis Ahbabul Mustafa atau majelis ar rawdoh khususnya di Pasar Kliwon ya, Kecamatan Pasar Kliwon bisa bisa menjadi benteng umat Islam se Solo Raya gitu. Ya, biar orang-orang yang tinggal di Surakarta dan sekitarnya itu merasa punya punya tempat ya, merasa punya tempat. Ini loh tempat tempat saya, ini loh kegiatan saya. Alhamdulillah kan ada Ahbabul Mustafa yang Masya Allah website dengan segala apa namanya kegiatannya, gedungnya, dengan dakwahnya. Nah, kemudian kita di sini e, berusaha untuk mendukung apa yang udah dijalankan sama Habib Habib Syekh. Saya di sini untuk ngisi dari sisi, sisi kajiannya ya. Kajiannya, kajiannya, kajiannya plus khusus semangat untuk akidah ahlu sunnah wal wal jamaah. Nanti sinergi jalan bareng-bareng gitu. Semoga jadinya bagus. Saya akan buat satu kegiatan lagi di Solo insya Allah. Tapi nanti saya umumkan kalau udah waktunya saja ya. Uh, Solo Car Free Day ada Karanganyar Car Free Day, ada kan semua itu? Ya, ya tapi pengajian di Car Free Day udah ada belum? Nah, nanti kita akan buat hari Ahad pertama bagian Solo, Ahad kedua bagian Karanganyar, Ahad ketiga bagian Serah, Sragen. Yang ada Car Free Day-nya itu Kita akan buat pengajian yang nyantai halakoh-halakoh. Saya kemarin lihat di Hong Kong itu, ya Allah di lapangan di pinggir jalan TKW-TKW itu buat pengajian berkelompok, berkelompok, berkelompok, berkelompok di negara kufar gitu ya, berkelompok buat pengajian. Di situ tuh menghasilkan orang yang nggak pernah sholat jadi bisa sholat, yang nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Luar biasa. Nah, siapa tahu nanti pas Car Free Day kita buat pengajian yang tadinya nggak pernah sholat kok mau pengajian nggak pernah pengajian terus melu-melu nimbrung ya. Kalau pengajian di Car Free Day nanti pakainya training, jangan khawatir, nggak sarungan. Oh yang ganteng saya pakai kaos itu ya, pakai topi. Oh yang keren, ngajib gitu. Oh judulnya kita nyan nyantai gitu kan. Boleh kan nyantai? Boleh. Ya, siapa tahu nanti ada yang ikut duduk, nggak pernah pengajian belas kok tertarik, akhirnya ikut nggak ngaji di tempat yang betul-betul untuk nggak ngaji. Itu cita-cita saya. Wujudnya kapan? Wallahu a'lam. Sementara fokus selesaikan dulu kewajiban saya untuk yang sebelah. Bisa dipahami? Jangan khawatir, saya tidak akan sediakan kotak amal di luar. Enggak ada. Yang ada cuma rekening. Eh, yang ada nomor rekening. Nah, buat yang berminat sebetulnya udah saya broadcast SMS ya. Eh, satu hal saya pengen umumkan tolong yang main Facebook, Facebook ya. Ada Facebook gelap pakai nama saya, tapi bukan bukan novel Muhammad Alidrus, tapi depannya dikasih USTD. Ustadz Novel Alidrus ya. Itu palsu, itu bukan saya. Jadi siapapun yang buat itu tolong dihentikan. Karena sering ngasih nasihat-nasihat pada orang padahal itu bukan saya. Saya khawatirkan terus kalau nasihati cewek terus begitu-begitu ya. Ya, dikira saya Kemudian akhirnya menjerumuskan orang, orangnya taunya saya padahal bukan saya. Saya udah suratin resmi. Eh, semoga itu di, yang buat sadar dan nutup. Jangan pakai namanya orang lain, pakai namanya sendiri. Buatlah namanya sendiri. Kalau namanya si A buat saya si A, nasihati orang lain, Gak jadi masalah. Ngutip nasihatnya menurut Habib Novel begini, menurut Kiai Haji Abdul Karim Ahmad begini, menurut Kiai Haji Abdul Saad begini, menurut Ustadz Yusuf Mansur begini. Enggak jadi masalah, tapi jangan pakai nama orang, fotonya, kemudian terkesan itu adalah orang tersebut padahal bu, bukan. Akun Facebook saya tidak pakai Ustadz Novel Muhammad Alaidrus. Saya itu ngaku-ngaku Ustadz izin. Paham kan? Jadi saya tulisnya namanya No Novel Muhammad Alaidrus. Saya maafkan yang buat jangan khawatir. nggak ada benci, nggak ada apa, tapi tolong dihentikan jangan sampai nanti memberikan sesuatu yang salah kepada masyarakat umum dan masyarakat tertipu oleh orang ter tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kalau ada SMS beredar siapa ingin ikut andil, cermati saja. Saya cuman ngasih ngasih nomor rekening itu 4 dan semuanya atas nama Novel. Semuanya atas nama novel. Dan nomor yang saya kasih cuma satu nomor telepon nomor saya sendiri yang akhirannya 111. Jadi 0819 0 4546111. Saya ulangi ya. 0819 045461111. Gak usah dicoba di miss call. Handphonenya saya bawa ya. E, boleh mau di SMS, monggo. Mau pakai WhatsApp juga, Bu? Boleh. Itu juga nomor WhatsApp saya. 081904546111. Kemudian rekening yang saya kasih semuanya atas nama saya, Novel. Enggak ada nama orang lain. Kecuali kadang ada orang yang kemudian banknya itu enggak ada di situ. Ya, saya kan BCA, Danamon, BNI, Bank Syariah, Mandiri. Dia BRI, mungkin nanya langsung sama saya, "Beb, ada enggak yang BRI?" Kadang kalau teman saya ada yang punya BRI, saya kasih nama teman saya, tapi itu langsung dari saya yang ngasih, dari nomor nomor yang tadi ya 081904546111. Nah, untuk nomor rekening Bank Syariah Mandiri, alhamdulillah nomor cantik. Ya, nomor rekening Syariah Mandiri mudah diingat, cantik. 77 300 477. Gampang kan? 77 300 477. Jadi kalau dijumlah 77 3 tambah 4 tuh 7 terakhirnya juga 7 7 karena pitu adalah pitu lungan 7 muter Ka'bah juga tawaf 7 kali langit jumlahnya juga 7 dan seterus seterusnya. Untuk BSM 77 eh, 300 400, 77. Kemudian untuk rekening yang yang lain ya saya sendiri nggak begitu hafal BCA 015 209 2154. Ya untuk BCA-nya 015 209 2154. Ya coba saya minta tolong pokoknya jangan di miss call dulu karena kok di miss call terus saya nggak bisa lihat apa namanya catatan saya yang ada di sini. Untuk BCA 015-209-2154 atas nama Novel. Untuk BNI nomor rekeningnya BNI ya Bank N Indonesia Nasional atau negara itu ya BNI 0236 0236 040423 untuk BNI 0236 04 04 23 Danamon 357 336 0801 357 336 0801 untuk syariah mandiri sama ya tadi ya 777-300-400-77 nah itu eh, pesan saya tidak akan saya ulangi Jumat yang akan datang. Hanya Jumat kemarin dan Jumat ini. Jumat yang akan datang kalau memang ada yang mau nanya, buka saja website saya ar ya, www.arraudhah.info. Di situ semua sudah ada. Atau lihat di akun Facebook saya Novel Muhammad Aladrus itu ada. Atau lihat tanya sama teman-teman, saya share itu di WhatsApp, kemudian di BlackBerry Messenger ya. Saya bagi teman-teman siapa tahu ada yang hatinya ter tergerak. Bisa dipahami? Nah, tadi ada yang mau nanya di pojok sana. J, make nya tolong masis, Asik anak. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh. Yun pangapunten Bib. Ini yang saya mau tanyakan itu tadi masalah Yuhud, terus nanti sama konaah dan sama termasuk orang miskin. Hmm. Nah itu kedudukan di antara yuhud, konaah dan miskin itu kalau yuhud itu termasuk juga terlibat dalam kona'ah itu atau kona'ah itu juga yuhud juga termasuk kona'ah atau mungkin miskin itu sendiri juga termasuk kona'ah atau termasuk yuhud kami mohon penjelasan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jenengan dengarnya bingung atau enggak bingung bingung padahal dilarang bingung Ya. Jadi begini. Satu, zuhud tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Zuhud tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Kenapa? Zuhud itu sikapnya hati yang bisa meninggalkan duni, dunia. Kadang ada orang yang dia miskin tapi nggak bisa meninggalkan dunia. Kadang ada orang yang kaya tapi bisa meninggalkan dunia. Jadi intinya zuhud nggak ada urusannya sama harta dan lain sebagainya. Justru orang yang hebat adalah orang yang serba punya tapi nggak rumongso punya. Wah itu yang luar biasa. Nah yang repot dia nggak punya apa-apa kok rumongsonya punya lah ini repot. Ya kan? Kemudian masalah konaah. Konaah ini kan bisa menerima yang diberikan Allah. Dikasih apa di diterima. Nah kadang orang yang yang rimo itu masih merasa memiliki. Betul enggak? Misal dikasih sehari makan cuma dua kali nrimo. Ya setelah alhamdulillah cik iso mangan. Gitu kan? Ini kan qanaah kan? Tapi di situ kadang hatinya masih ada ketergantungan sama sama yang dia terima tadi. Belum sampai makom zu zuhud. Nah terus kalau miskin bagaimana? Lah miskin itu kan takdir. Betul tak betul? Lah terus saya takdirnya apa? miskin atau kaya? Yumpuh. Ya lah kamu bagaimana? Loh orang hidup itu yang tahu takdirnya apa cuman cuman Allah. Makanya jangan pernah merasa, mengatakan saya ini takdirnya miskin. Kok ngerti gue? Saya ngandani sapa? Bocoran itu kok sobo itu? Itu bocorannya dari siapa? Kita nggak ngerti takdir kita. Makanya jangan menggantungkan dengan kata takdir saya miskin. Kerjalah yang keras, usahalah. Tapi usaha itu hanya sambilan. Usaha itu sam sambilan. Manusia itu hendaknya berdoa berzikir, beribadah sambil usaha. Bukan kuali, usaha sambil berdoa. Kan kurang ajar. Betul, betul. betul. Kan orang, kamu tuh hendaknya berusaha sambil berdoa. kok berdoa sambilan, kan kuali. Mestinya kamu, kamu itu berdoa sambil berusaha. Ya, doanya yang kenceng, ibadahnya yang kenceng sambil usaha, usaha. Dan masalah miskin manusia ini kan beda-beda. Ada manusia setahun miskin, tahun kedua kaya, tahun ketiga bangkrut lagi. Ya, bangkrut lagi. Kadang nanti udah miskin, akhir umur dapat warisan. Sugih dada. Ya, jadi kaya. Jadi manusia tuh nggak nggak di satu makom miskin terus kan nggak toh. Ada kalanya dia miskin, ada kalanya dia jadi kaya, ada kalanya dia di tengah-tengah. Makanya nggak usah bingung dengan kaya atau mis miskin. Orang hidup itu kan cuma ngadep Allah. Jadi dia posisinya apapun dia ya penak. Posisinya pas miskin ya tambah alhamdulillah sok ben ra ngantri, sing suki saking ngantri kesuwen. Wah, uh, takone akeh. Wah, saya miskin enak enggak abot. Lah ngantri piye? Saya tuh kalau pergi ke luar negeri paling seneng enggak bawa tas. Kenapa? Enggak kakan diperiksa. Masuk aja bledeng. Nah, yang tasnya besar-besar. Bawanya handphone 5, itu kesel mesti. Periksanya lah lama. Lah orang yang nggak punya apa-apa di akhirat lah sing arep diperiksa apa? Ya sekarang mlebu swarga langsung, cepat Tapi kalau orang yang punya macam-macam gitu kan repot, pemeriksaannya lah lama. Lah ketika kita dalam kondisi miskin, kita pakai yang seperti itu. Alhamdulillah enteng. Dalam kondisi kaya, alhamdulillah saya orang kaya, sedekah saya banyak, nanti saya akan derajatnya tinggi, nanti saya akan dibantu sama orang-orang miskin yang saya sedekahi, sehingga saya masuk surganya bareng orang miskin, tapi derajatnya nanti saya di surga mengalahkan yang miskin-miskin. Kenapa? Yang miskin-miskin itu bisa haji karena saya menghajikan. Jadi pahala hajinya saya yang ngambil. Itu ustad-ustad itu bisa ngajar murid banyak pesantrennya saya yang bangunkan. Jadi nanti ganjaran di santrinya aku sengepek kabeh. Alhamdulillah Gusti. Nah ini ini posisi ketika kita dalam kelebihan har harta. Sehat. Alhamdulillah, sehat saya bisa ibadah, kenceng ibadahnya. Enak semua untuk Allah. Pas sakit, alhamdulillah dosaku enteng. Terima kasih ya Allah. Dia dikasih sakit sehingga dosa-dosa saya itu hapus. Sadar saya dulu di masa muda saya dosanya banyak. Sudah tua kalau malam dia suka dangdutan terus. Dosaku ya akeh, kok sekarang dikasih sakit seperti ini? Dosa saya ha? habis alhamdulillah. Jadi semua keadaan buat mukmin itu apapun enak. Enggak peduli dia kaya, enggak peduli dia mis, miskin, enggak peduli dia sehat, enggak peduli dia sah, sakit semuanya enak. Cukup sekian, jam 10 lewat 3 menit. Yuk kita bersama-sama berdoa untuk menutup majelis ini ya. Eh, Jumat depan kita bertemu lagi, Jumat depan Jumat lagi ya. Nah, Jumat lagi jangan lupa kita makan-makan Jadi jenengan berangkat makannya nggak usah banyak-banyak ya Jadi biar makan yang di sini itu kan Kalau nggak banyak-banyak jenengan lapar betul kan Nah orang itu kalau lapar makan mesti enak Paham? Jadi walaupun cuma sak puluh anggar lapar makannya jadinya eh enak lah biar Jumat depan tuh makannya jadi enak jadi di rumah itu nggak usah banyak banyak biar di sini kelaparan dulu ya kelaparan dulu luwe jadi nanti begitu dapat sak puluh dua puluh Allah Alhamdulillah enak. Sebab enak itu ada dua. Enak gara-gara enak dan enak gara-gara kelaparan. Saya kalau makan di warung ditanya, gimana Bib? Makannya enak? Enak. Enak apa Bib? Enak ini enak tenan atau enak mergo keluwenan? Iya, mergo luwe terus mangan jadi penak ini. Seperti itu. Mari kita bersama berdoa. Al-Fatihah. na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Uh, sebelum saya doa, nanti bagi yang berminat untuk beli buku-buku saya Itu banyak buku yang udah dicetak ulang ya Jadi buku-buku yang lama yang dicetak ulang itu ada di depan bisa cari di sana Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Semua orang yang menitipkan doanya kepada kami yang menuliskan doanya, yang mengirim pesan lewat SMS atau apapun ya Allah, apapun yang dihajatkannya, apapun penyakit yang dideritanya, apapun yang diinginkannya ya Allah, tolong bagi yang sakit sembuhkan dari segala macam penyakitnya ya Allah. Bagi yang sakit tolong sembuhkan dari segala macam penyakitnya ya Allah. Bagi yang punya hajat ingin menikah berikan jodoh yang dapat menyenangkan dunia akhirah sesegera mungkin ya Arhamar Rahimin. Bagi yang terlilit hutang ya Arhamar Rahimin berikanlah kemampuan dari sisimu untuk melunaskan hutang-hutangnya segera ma'lutuful afiyah. Bagi yang punya hajat dunia apapun itu ya Arhamar Rahimin wujudkan hajatnya ma'lutuful afiyah. Dan bagi yang punya hajat akhirah wujudkan hajat akhirahnya segera mungkin ya Allah. Bagi yang ingin haji, bagi yang ingin umrah ya Allah berikan kekuatan zahiran wa batinan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah bagi siapapun yang membantu kami di majlis ini dengan apapun yang ia miliki, tenaganya, pikirannya, apapun ya Allah, jadikan mereka dan saya dan kita semua dan kami, beliau-beliau semuanya ya Allah, mendapatkan rezeki keridhaan ya Arhamar Rahimin, mendapatkan rezeki surgamu ya Arhamar Rahimin, mendapatkan rezeki keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dijadikan mendapatkan rezeki, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah, keturunannya dijadikan min ahli sunnah wal jamaah dan semoga mendapatkan rezeki orang tuanya ridho dunia ridho akhirah ya arhamar rahimin Ya Allah, di malam hari ini kami tengadahkan tangan untuk saudara-saudara kami yang biasa hadir di majlis ini, tapi saat ini telah berada di pembaringan kubur, Ya Allah, telah meninggalkan dunia ini mendahului kami.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 Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.